بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله kita masih pada penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون Para sahabat dan tabi'in mereka datang ke masjid Rasul untuk sholat. فَإِذَا قَضَوْا الصَّلَاةَ قَعَدُوا أَوْ خَرَجُوا Jika selesai sholat, yang duduk ya duduk di masjid, mungkin melanjutkan zikir atau doanya. Yang keluar ya keluar, mau kerja, mau ini. Walam yakunu ya'tunal qabra lis-salam. Tidak ada dari mereka yang kemudian seusai sholat sengaja ke kuburan Rasul untuk salam kepada beliau tiap kali sholat tidak ada. Li'ilmihim anna salata wassalama alaihi fi salah akmalu wa afdal. Karena mereka tahu sholawat salam di dalam sholat itu lebih sempurna dan lebih afdal wa amma dukhuluhum inda qabrihi lis-salati was-salami alaihi hunak aw salat aw ad-du'a falam yashra'hu lahum adapun masuk ke kuburan rasul untuk bersolawat atau berdoa di situ. Ini sesuatu yang tidak Allah syariatkan, tidak Rasul ajarkan kepada mereka. Bal nahahum. Bahkan Nabi melarang keras mereka. Fi kaulihi dalam hadisnya, la tattakhidhu qabri 'ida wa sallu alaihi Fa inna salatakum tablughuni. Jangan jadikan kuburku id tempat kalian berkumpul melakukan ibadah. Salat kepadaku, solawatlah kepadaku, karena solawat kalian sampai kepadaku. فبين anna salata tasilu ilaihi من بعد Begitu beliau jelaskan bahwa solawat kepada beliau sampai walaupun dari kejauhan. Wa kathalika salam, salam pun begitu. Dari jauh sampai. Wala'ana kubur al anbiya masajid. Rasul pun menjelaskan kepada mereka laknat Orang yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat peribadatan. Tempat dia bertakorup. Dilaknat. Wa kanatil hujratu fi zamanihim yudkholu ilaiha minal bab. Di zaman itu masih segar sahabat masih ada banyak maka kamar di mana Rasulullah SAW dimakamkan bisa dimasuki lewat pintu rumah Aisyah. Idza kanat Aisyah fiha إذ كانت عائشة فيها وبعد ذلك ila an haitul akhor. Karena zaman itu masih ada Aisyah dan beberapa tahun setelah meninggal Aisyah pun masih bisa. Kalaupun mereka mau masuk, seandainya mau masuk, pingin masuk bisa. Karena itu rumah, rumah Aisyah anha, ada pintunya, orang bisa keluar masuk leluasa, bebas. Sampai kemudian di beberapa tahun berikutnya dibangun tembok, diperluas masjid sehingga ditutup. Artinya di zaman sahabat, di zaman tabi'in, kibar tabi'in, kalau seandainya orang pingin masuk rumah Aisyah sehingga melihat langsung dekat dengan kuburan Rasul Sallam bisa. Wahum ma'adzalika tamakun al wusul ila kabrihi layat yadkhuluna ilai la salam wala salah wala liddu'a li anfusihim wala li ghairihim wala li an hadith au ilm artinya dan ini istimbat tajam dari Al-Imam Mu'allif bersamaan dengan kemungkinan yang ada seandainya itu mereka lakukan bisa-bisa nggak sulit nggak seperti sekarang di tembok, di dijaga dulu enggak itu pun tidak ada sahabat atau kibar tabiin yang masuk ke kuburan Rasul, ke rumah Aisyah. Nggak ada. Tidak untuk solawat, tidak untuk salam, tidak untuk doa. Baik doa untuk diri mereka sendiri, doa untuk selain mereka. Tidak ada yang kesana untuk tanya ilmu, tanya hadis kepada Rasul, nggak ada. Padahal sekali lagi sangat mungkin dan sangat gampang untuk mereka masuk langsung berdiri di depan kubur Rasulullah SAW. Tapi tidak ada yang masuk ke sana. Walakana syaitan yatma'u fihim. Hatta yusmi'ahum kalaman au salaman. فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الحديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم ditambah juga Karena akidah mereka yang kuat, para sahabat, tabi'in, karena mereka tahu ilmu yang benar tentang tauhid, faham sunnah, maka syaiton pun tidak bisa berambisi banyak kepada mereka. Misalnya, memperdengarkan kepada mereka suara atau pembicaraan yang dengan itu yang mendengar seakan ini suara Rasulullah ini atau kemudian ada fatwa, ada jawaban dari Rasul SAW atau jawaban salam kalau dikasih salam Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam misalnya syaitan buat dan bisa syaitan untuk fitnah bagi kuburin, fitnah bagi juhal orang-orang jahil dia rekayasa sedemikian rupa suara merekanya semakin yakin ini betul suara dari kuburan terdengar dari luar kepada selain mereka syaitan sangat ambisi dan dia lakukan begitu kuburannya wali fulan kuburannya fulan alan yang menyembah-nyembah di situ yang minta-minta di situ sampai tengah malam dimanfaatkan betul oleh syaitan sehingga keluar suara dia dengar atau mungkin sosok tertentu yang dia lihat syaitan menjawab berbicara begini itu mereka nya kan semakin yakin semakin terfitnah berarti betul keramat betul kuburan ini bagaimana mereka bilang ini khurafat dan ini buktinya kita dengar sendiri suara wali fulan di kuburannya. Kita lihat sosoknya diperdaya oleh syaitan. Itu pada umat-umat belakangan. Kepada para sahabat tabiin gak ada ambisi syaitan untuk itu, gak bisa. fa'adhallahum inda qabrihi wa qabri ghairihi hatta dhannu anna sahibal qabr ya'muruhum wa yanhahum wa yuftihim wa yuhaddithuhum fid dhahir selain kuburan rasul dan selain para sahabat tabi'in syaitan berhasil sehingga orangnya yang di kuburan itu menjadikan kubur sebagai id tempat perkumpulan mereka, tempat di situ mereka ibadah, zikir, doa, solawat, baca-baca ini itu. Lalu diperdengarkan oleh syaitan suara menyuruh mereka. Seakan yang di dalam kubur walinya ini bicara. Kalian harus begini, kalian harus begitu. Kalian tidak boleh begini, kalian tidak boleh begitu berfatwa ini begini berbicara kepada mereka nyata bukan fiktif memang suara didengar betulan tapi tentunya bukan suara orang yang dikubur yang mati-mati sudah nggak mungkin syaitan syaitan memanfaatkan kebodohan mereka ini tambah dijauhkan oleh syaitan disesatkan semakin jauh sehingga terdengar suaranya begini begitu. mereka tua ambah yakin dengan kemusyrikannya. Wal'iyadhu billah. Wa annahu yakhruju minal qabr wa yarawnahu kharijan minal qabr. Bahkan keluar dari kuburnya sosok orang saleh yang dikubur itu yang mereka datangi terlihat betul oleh kasat mata mereka, nyata. Dan gampang setan menyerupai wajahnya, ini itunya. Keluar. Kalian minta apa? Eh, ini itu. Tuambah nggak karuan sudah fanatiknya kepada kuburan itu. Yakin berarti betul sakti ini orang keramat, orang mulia, dekat kedudukannya dengan Allah. Syaitan manfaatkan. Wa yadhunnuna anna nafsa abdanil mauta kharajat tukallimuhum. Merekanya mengira betul-betul jasadnya mayit ini yang bangkit keluar dari kubur. Padahal itu syaitan. Wa anna ruhal mayit tajassadat lahum fara'auha. Mereka yakini ruhnya mayit kembali lalu bangkit dan mereka lihat yang keluar dari kubur. Kama ra'ahumun nabi Lailatul Mi'raj sebagaimana Rasulullah SAW melihat mereka itu di malam Al-Mi'raj. Asyahid kepada para sahabat syaitan nggak bisa melakukan itu. Mau memperdaya para sahabat atau kibar tabiin di zaman itu. Hasan Basri, Ibnu Sirin, Mujahid, fulan fulan. Nah, mendengarkan suara seakan itu suara Rasul. Jawab salam, menyampaikan hadis atau berbicara ini itu. Untuk tamak saja, untuk berharap bisa melakukan itu enggak syaitan. Kenapa? Karena para sahabat pun tidak terfitnah dengan kuburan. Dari awal sudah enggak bisa. Jangankan ke kuburan seperti tadi, peluang untuk masuk itu terbuka lebar, pintu ada. Mau masuk bisa. Rumah Aisyah, kamar Aisyah masih ada. Tidak ada dari mereka yang masuk itu pun. Ngapain mau difitnah oleh saudara ada suara Rasulullah masuk saja bisa kok. Tapi tidak dilakukan. Adapun mereka ini orang-orang kuburiin yang belakangan kan terfitnah sangat dengan kuburan. Datang dari jauh-jauh dijadikan wisata religi berbondong-bondong di situ bermalam, sholat, baca, ini, itu, zikir, doa. Nah, dengan keyakinan-keyakinan yang lain bahwa kuburan ini begini, kuburan itu begitu. Sahibul qabr begini, sahibul qabr begitu. Ya ditunggangi oleh syaitan. Jauh berbeda. Wal maksud anna sahabata lam yakunu ya'taduna salata wassalam alaih inda qabrihi. Tujuan penjelasan ini bahwa para sahabat tidak terbiasa tidak terbiasa untuk solawat atau salam kepada Rasul harus ke kuburannya datang masuk ke rumah Aisyah. Enggak ada seperti itu. Kama yaf'aluhu man ba'dahum minal khuluf. Tidak seperti generasi-generasi belakangan yang setelah mereka berdesak-desakan, berjubel-jubelan. Bahkan dari mereka di luar masjid melakukan itu. Wa innama kana ba'duhum ya'ti min kharij fayusallim alai idza qadima min safari kama kana Ibnu Umar yaf'alu. Sebagian, enggak semua. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kalau pulang dari safar jauh tak perjalanan kemana berapa hari pulang beliau kembali ke Madinah baru masuk masjid setelah sholat atau ini beliau datangi di hadapan kubur Rasul salam Assalamualaikum ya Rasulullah nah, keluar itu pun kalau pulang dari safar ada pun tiap hari nggak ada padahal mereka tinggal di situ lima waktu mereka sholat di situ Qala Ubaidullah ibn Umar an-Nafi' Kata Ubaidullah bin Umar Ubaidullah ibn Umar ini ibnu Hafiz ibn Asim ibnu Umar ibnu Al-Khattab wafat tahun 140 sekian Hijriah. Eh, ada yang lain saudaranya namanya Abdullah Ibnu Umar juga sama cucu dari Umar ibnu Khattab. Para ulama sebutkan al-musaghar thiqah wal mukabbar dhaif yang musaghar namanya di tasghir ini Ubaidullah Thiqah. Rawi yang Thiqah. Abdullah Mukabbar namanya besar Abdullah Doif dalam periwayatan hadis. Dari Nafi' Kana Ibnu Umar Iza qadima min safarin ata qabron Nabi. Ibnu Umar kalau pulang dari safar beliau datangi kuburan Rasulullah. Faqala lalu beliau sampaikan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abata. Karena tiga mereka salam kepada Rasul, salam kepada Abu Bakar dan ayahnya Umar bin Khattab. Thumayan sorif. Lalu beliau keluar dari masjid. Salam begitu saja. Qala Ubaidullah, kata Ubaidullah, cucunya Umar, "Ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi fa'ala dzalika illa Ibna Umar." Dan ini objektifnya mereka. adalah keluarga besarnya. Kata Ubaidullah, kami tidak mengetahui ada yang melakukan seperti itu dari para sahabat kecuali Ibnu Umar sendiri. Istihad beliau radhiyallahu anhu. Sahabat lain enggak ada yang melakukan. Bahkan yang lebih besar dari Ibnu Umar keilmuannya, ininya. Nah, tidak ada yang melakukan yang jelas dari para sahabat. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير Ini pula menunjukkan di sisi lain tidak ada syariatnya orang itu berdiri berdoa di kuburan setelah dia salam kepada Rasul Abu Bakar Umar. Seperti yang dilakukan banyak orang. Ya, cuma salam saja seperti Ibnu Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kamu kebetulan ke sana lewati kubur beliau ya seperti ini Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Abu Bakar Assalamualaikum ya Umar sudah keluar Wala Ibnu Umar berdoa di situ agak panjang lama, berhenti berdoa, minta ini, minta itu untuk dirinya ataupun orang lain mungkin. Berdoa ini itu enggak dilakukan juga oleh Ibnu Umar. Makanya Syekhul Islam katakan ini pula menunjukkan enggak ada doa. Tidak seperti yang dilakukan kebanyakan orang dilama-lamakan di situ. Dikhusuk-khusukkan. Sudah bukan lagi sholat dan sholawat, tapi doa. Wah, kesana kemari. Tidak ada contohnya. Dari yang terbaik di umat ini. Qala Syekhul Islam anna dhalika lam yunqal an ahadin minas sahabah. Kata Syekhul Islam itu tidak dinukilkan dari satu pun dari para sahabat. Fakana bid'atan mahdoh. Makanya itu murni menjadi bid'ah. Doa-doa di kuburan. Enggak satu pun melakukan. Salam masih yakni Walaupun mayoritas hampir seluruh sahabat kata Ubaidullah nggak ada yang melakukan. Tapi kalaupun kamu lakukan, ada pendahulunya, ada Abdullah bin Umar. Salam tok. Tapi kemudian ada doa, ada ini. Siapa yang menjadi contoh bagimu? Siapa yang mendahului kamu? Wa fil mabsut qala Malik la ara an yakifa inda qabrin nabi. Walakin yusallim wa yamdi. Kata Imam Malik aku enggak setuju. Orang berdiri di kuburan Nabi lama-lama. Tetapi kalaupun dia mau ke situ, kebetulan ke situ ya salam saja. Jalan keluar seperti Ibnu Umar tadi yang sorif ya lewat aja sekedarnya kamu tahu kalau dari depannya bangunan yang di situ ada kubur Rasul Abu Bakar Umar paling juga berapa ya kurang lebihnya mungkin 5 meter kah kurang lebih lebarnya nah 4 meter atau 5 meter ya sambil lewat di situ salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Abu Bakar assalamualaikum ya Umar Mas, lewat keluar karena kesana langsung pintu keluar makanya Imam Malik katakan aku nggak nggak nggak nggak setuju nggak sependapat berdiri di situ lama-lama baca ini itu Enggak ada contohnya. Wa nassa Ahmad annahu yastaqbilul qiblah wa yaj'alul hujra an yasarihi li'alla yastadbiruhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya dia pun menghadap kiblat. Dan hujra eh, kamar di mana di situ kubur Rasul Abu Bakar Umar hendaknya dia jadikan di sebelah kirinya. Artinya jangan sampai membelakangi kubur karena pemandangannya akan kurang baik. Fitnah bagi orang awam ini tuh nggak ada hormatnya kepada Rasul, kepada Abu Bakar Umar membelakangi Rasulullah wasallam Al-Muhim kata Imam Ahmad, kamu sebisa mungkin menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap utuh, kamu akan membelakangi kubur karena jika ini kuburan, ini dinding kuburan, ini kiblat. Kalau kamu menghadap kiblat berarti membelakangi kuburan Rasul sallallahu Ini pintunya. Di sini dijaga oleh para petugasnya polisi ini itu. Nah, kalau kamu menghadap kiblat utuh, otomatis kamu akan membelakangi kuburan. Kata Imam Ahmad, ya jangan begitu, tetapi agak serong sedikit, miring, sehingga kira-kira kuburan itu ada di sebelah kirimu. Ada tidak terlihat kalau kamu itu sedang membelakangi kubur. Orang-orang sufi, wah, itu akan menjadi permasalahan besar bagi mereka jika orang itu melakukan yang menurut mereka tidak sopan. Enggak ada dalilnya juga. Misalnya bahkan orang di belakang kubur. Ini, ini kuburan di sana dia mungkin di belakangnya, di area perluasan masjid, dia menghadap kiblat, sehingga antara dia dengan kiblat ada kubur Rasul Sallam. Mungkin sedang capek atau apa orang sambil bersandar di tiang-tiang masjid menselonjorkan kakinya, marah mereka yang tua-tua, sufi miskin. Ini kilatul adab, nggak sopan. Ini, ini kakimu kamu hadapkan ke kuburan. Ini kalau ini ngawur. Enggak nggak ada yang berpendapat demikian dari para aimah dan para ulama sunnah. Nah, tapi yang dimaksud Imam Ahmad tadi ketika mengucapkan salam. Wabil jumlah qad ittafaqal a'immah ala annahu idza da'a la yastaqbilul qabr. Secara umum para imam sepakat bahwa ketika orang itu berdoa tidak menghadap kuburan. Watanaza'u hanya saja mereka berselisih pendapat hal yastaqbiluhu inda salam alaihi amla bagaimana ketika orang itu membaca salam mengucapkan salam kepada rasulnya apakah menghadap kuburnya ataukah tetap seperti tadi menghadap kiblat ada khilaf kalau itu doa sepakat tidak boleh menghadap kubur salam itu yang mereka perselisihkan menghadap kiblatkah atau menghadap ke arah kubur. Wa fil hadis dalilun ala man isyad dirrihal ila qabrihi. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalil yang menunjukkan larangan orang syadur rihal safar niat tujuannya ke kuburan Rasulullah. Enggak boleh. Wa ila ghairihi minal kubur wal masyahid, apalagi ke kuburan-kuburan yang lain atau tempat-tempat keramat masyhad yang dijadikan tempat peribadatan dikunjungi didatangi jauh-jauh safar biaya tenaga waktu anna dzalika min ittikhadhihi min ittikhadhiha a'yadan karena dengan syaddur rihal akhirnya menjadikan tempat itu sebagai id yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu jangan jadikan kuburku id Orang satu sadurihal akan menentukan pada hari ini, bulan itu, berbondong-bondong dari berbagai bermacam penjuru. Akhirnya rame tempat itu didatangi. Akhirnya dijadikan id. Tempat perkumpulan, tempat keramaian, menjalankan ibadah, berulang pada setiap tahunnya. Itu yang dilarang Rasul. Bal min a'zami asbabil isyraqi bi ashabiha. Bahkan itu menjadi sebab terbesar orangnya terjerumus dalam kemusyrikan. Sebab terbesarnya ini. Terfitnah, hulu, terhadap kuburan-kuburan orang saleh. Pada akhirnya dia meminta-minta kepada selain Allah di kuburan-kuburan itu. Wahadihi hiyal mas'alatul lati afta fiha syekhul islam. Inilah masalah yang syekhul islam fatwakan A'ni man safara li mujarradi ziyarati kuburil anbiya'i wassalihin. Orang safar hanya untuk ziarah kubur Nabi atau orang soleh. Ya, safarnya hanya itu memang. Sengaja safar keluar dari awal niatnya untuk pingin datangi kuburannya fulan, kuburannya fulan wa naqala fiha ikhtilafal ulama famin mubihin lidhalik kal Ghazali wa Abi Muhammad al-Maqdisi wa min mani'in lidhalik ibn Battah wa ibn Aqil wa Abi Muhammad al-Juwaini wal Qadhi Iyad ada yang membolehkan seperti Ghazali, Abu ah Muhammad al-Maqdisi ada yang melarang seperti Ibnu Battah, Ibnu Aqil, Al-Juwaini dan Qadhi Iyad. Wa huwa qaulul jumhur. Dan yang melarang inilah jumhur ulama. nasa alaihi Malik. Nas jelas dari Imam Malik. Walam yukhalifu ahadun minal a'immah. Dan tidak ada yang menyalahi Malik satupun dari imam-imam Islam di zamannya. Imam Malik melarang keras seperti tadi. Wahwa as-sawab dan itu yang benar. Terlarang, nggak boleh. Safar sengaja mendatangi kuburan. Karena itu syadur rehal dan menjadikan kuburan itu eid tempat di mana mereka berkumpul beribadah di situ. Lima fi sahihain karena hadis Bukhari Muslim Nabi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid Al Masjidul Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidul Aqsa tidak boleh rehlah safar kecuali ketiga masjid Haram masjidku ini dan Masjidil Aqsa fadakhala finnahi nahi li ziaratil kubur wal masyahid masuk dalam larangan ziarah kubur dan tempat-tempat yang dikeramatkan orang fa imma ayyakuna nahyan wa imma ayyakuna nafya itu bisa bermakna larangan la tusyad jangan kamu safar bisa pula itu nafi tidak boleh safar itu kecuali ketiga masjid wa ja'a fi riwayatin bi sighatin nahi fata'ayyana ayyakuna lin nahi di riwayat lain tersebutkan dengan lafat larangan la tusyaddu ar-rihal berarti jelas semakin jelas yang dimaksud adalah larangan untuk safar ke kuburan-kuburan itu walihada fahima minhu sahaba al-mana itu yang difahami sahabat larangan kama fil muwatta والمسند والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله يقول لا تؤمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Kata Basrah Ibn Abi Basrah Al-Ghifari hadis di Sunan, Musnad, Muwatta ketika beliau menjumpai Abu Hurairah setelah beliau dari Tur, Gunung Tur kalau saja kata Abu Hurairah aku menemuimu sebelum kamu berangkat, sebelum kamu keluar, maka aku nggak akan mau keluar menemuimu. Karena aku dengar Rasulullah katakan tidak boleh kendaraan itu dipakai di zaman itu onta mati, kuda, himar. Ini sama tadi Tushadur rehal dipakai safar kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kamu ngapain ke tur sana? Nah, musafar, rehla, nah, jauhan sana. Nggak boleh kendaraan digunakan, safar, kecuali ke tiga masjid ini untuk ibadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala.